Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil wahdahu la sharika lah. muhammadan abduh wa rasuluh. ala nabina muhammadin. Wa katab al-anbiya. Wa ala sara ila nahdi Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bertemu di kajian online ini melanjutkan pembacaan kitabullah wa makanatul adimah. Kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan kedudukannya yang sangat agung. Yang ditulis oleh Asyik Abdul Aziz Allah syekh Afiullah ta'ala. Dan kita sudah memasuki perkara-perkara yang ketujuh. Yang hendak atau seharusnya diperhatikan bagi orang-orang yang ingin membaca atau menghafal Al-Quran. Kemudian kita melanjutkan perkara yang ketujuh yang beliau sebutkan. Yang belum selesai kita membacanya. ya, Yang wajib atas seseorang ketika mempelajari Al-Quran untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Ini wajib, yang wajib. Ya, jangan seperti kaum khawarij. Mereka semangat beribadah, semangat membaca Al-Quran, bahkan mengalahkan bacanya para sahabat. Semangat puasa dan menghalangkan puasanya sahabat. Semangat sholat. Mengalahkan sholatnya atau puasanya sahabat. Ya, semangat beramal. Sampai mengalahkan amalannya para sahabat. Tapi itu semua ya tidak melewati kerongkongan mereka. Ya. Artinya mereka tidak sampai menyentuh ya amalan, tidak menyentuh ibadah, ibadah mereka atau ilmu yang mereka baca, apalkan mereka baca dari kitabullah, dari sunnah Nabi SAW, ini tidak menyentuh hati-hati mereka. Ya. Tidak menyentuh hati-hati mereka. Sehingga mereka pun terjatuh dalam bid'ah, bahkan mereka jatuh dalam berbagai bentuk kekafiran. Ya, karena sebagian ulama mereka mengkafirkan khawarij. Ya, sebagaimana hadis yang kemarin kita bacakan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Wakan, wakana dapus salafis salih minas sahabati radhiyallahu anhum faman ba'dahum ya irsun alal amali bima alimu min al Qur'an aksaru min irsi ala ifdi bigairi amali bihi. Dahulu para salafus saleh mereka sangat bersungguh-sungguh ya sangat tekun dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu ya dan orang-orang setelah mereka bersemangat di atas beramal dengan apa yang telah mereka ilmui dari Al-Quran. Lebih dari semangat atas mengapalnya dari ya atas mengapalnya dengan selain beramal dengannya. Artinya mereka para salaf dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka setelah mereka memiliki ilmu tentang Al-Quran, mereka sangat ya bersemangat untuk mengamalkannya. Melebihi semangat mereka dari menghafal Al-Quran. Yaqulu Ulu Abdurrahman As-Sulami rahimallahu taala berkata ya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimallahu taala ini tabi'in ya yang mendapatkan saman sahabat Nabi SAW. Haddasana alladzina kanu yaqra'una al-Qur'an. Dalam mengkabarkan kepada kami orang-orang yang mereka dahulu ya membaca Al-Qur'an kepada kami. Ya. Mereka dahulu membaca Al-Quran kepada kami. Ka Utsman bin Affan telah mengkabarkan kepada kami orang-orang yang dahulu mereka membacakan Al-Quran kepada kami. Ka Usman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma wa ghairihima. Seperti Khalifah Utsman bin Affan dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma dan selain mereka berdua. Ya. Ini para para tabi'in, murid para sahabat, mereka semangat mempelajari Al-Qur'an langsung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, annahum kanu bahwasanya mereka semua ini dahulu ya para sahabat yang para tabi belajar kepada mereka. Dahulu mereka para sahabat idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam jika mereka mempelajari dari nabi sallallahu alaihi wasallam asra ayat lam yatajawasu hatta yata'allamu ma fiya minal ilmi wa amal. Dahulu mereka, para sahabat Nabi SAW ketika belajar dari Nabi SAW 10 ayat, mereka tidak melewati ayat-ayat tersebut. Ya. Artinya mereka tidak pindah kepada ayat yang lain. Mereka tetap pada 10 ayat tersebut ya sampai mereka mengilmui dan memahaminya hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wa amal. Sampai mereka ya apa di dalam dan ayat-ayat tersebut dari ilmu dan amal. Ya. Mereka mengilmu dan mengamali. Mengamalkan apa yang mereka telah dapat dari Al-Quran. Bukan sekedar ini, tapi mereka mengamalkannya. Ya. Kalau maka mereka mengatakan fata'allamah ya fata'allamuna al-Qur'an wal ilm wa ilma wal amal jami'an maka kami dahulu mempelajari Al-Quran dan mengamal dan mengilmui dan mengamalkannya semuanya. Ya. Ini mereka para sahabat. Senantiasa mereka semangat. Bukan sekedar memahami, menghafal, membaca. Tapi setelah mereka mentadaburi, ya, memahami dan mengilmui Al-Quran, mereka mengamalkan isinya. Ini para salafus soleh ya yang kita mengikuti mereka dan memahami Al-Qur'an. Demikian cara mereka mensikapi Al-Qur'an, cara mereka mengagumi ya dan mengagungkan dan menghormat, menghormati dan memuliakan Al-Qur'an. Bukan sekedar diilmui, tapi betul-betul mereka mengamalkan kandungan isi yang terdapat di dalamnya. al Akrajau Imam Ahmad di Musnadin. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Walabduhu dan lafadnya. An Abi Abdurrahman Qala. Dari Abi Abdurrahman As-Sulami. Rahimallah ta'ala berkata. Addasana. Man kana yakra'una min ashabin Nabi SAW. Anna'um kanu yaktaruna min Rasulullah SAW. Asra ayat. Falam yakuduna min asri akh. Falam yakuduna min asri ukra. حتى يتعلموا ما في حتى يتعلموا ما في هذه من علم والعمل قالوا فعلمونا فعلمنا علم والعمل دولكم يا ya telah menceritakan kepada kami Orang-orang yang dahulu mereka membaca dari sahabat Nabi SAW. Bahwasanya mereka dahulu sahabat Nabi SAW. Mereka membaca dari Rasulullah SAW sepuluh ayat. Maka mereka tidak mengambil dari sepuluh lahirnya sampai mereka ya sampai mereka mengamalkan apa yang ada di dalam dari ilmu dan amal. Kalau mereka mengatakan, maka kami pun ya mengilmui, mengetahui dan mengamalkannya. Ini yang mereka lakukan. Para sahabat Nabi SAW. Senantiasa mereka tidak berpindah dari 10 ayat. Ini tarikoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ketika kita belajar Al-Quran, kita tidak berpindah dari 10 ayat tapi kita mengilmui, memahaminya, dan mengamalkan isinya. Yang 10 ayat tersebut. Baru kita berpindah ke 10 ayat berikutnya. Ya, Demikian yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh sahabat Nabi SAW dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Walihada kana kauna atau yakuna ya mudda tapi itu suratin wahida. Dengan sebab ini dahulu mereka ya tersisa mereka tersisa waktu di dalam menghafal surat ya surat yang satu mereka berhenti tidak berpindah dari satu surat ke surat yang lain ya ketika mereka menghafalnya sampai bermakan mengambil waktu yang panjang kenapa karena ya mereka betul-betul mempelajarinya dan sampai betul-betul mereka mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Yaqulu Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana rajulun idza qara al-Baqarah wa al-Imran ya jalla fi a'yunina." Ya, dahulu seseorang ini di zaman Nabi SAW. Ketika para sahabat mereka membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Ali Imran, ya berguguran air mata air mata mereka. Ya, mengagungkan betul-betul Al-Qur'an. Ya. Wajah Imam Malik di Muwatta dan datang di sisi Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Annau balagau. Ya, bahwasanya telah sampai kepadanya. Ya, anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maka ala suratil baqarah samanin sinin yata'allamuha bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berhenti ya di atas surat Al-Baqarah itu 8 tahun ya dia mempelajarinya ya dia pelajari 80 8 tahun dia mempelajari Al-Qur'an sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Ya. Wa hakaza fa inna nara ulaikal qawman. afadil ya immatahum musarrafatu tadabburi ma'anil kitabi wal amal bihi duna mujarradi ifsir alfadihi demikian mereka ya maka sesungguhnya kami melihat mereka ini orang-orang yang memiliki keutamaan Ya, itu para sahabat, para tabiin. Dan nah, orang yang mengikuti mereka. Mereka memiliki ya hima yang sangat kuat. Ya, kekuatan yang sangat kuat, kesungguhan mereka. Ya, di dalam memahami makna kitabullah dan beramal dengannya. Ya, betul-betul mereka menghayati, mentadaburi, ya, memahami, mengilmui dan mengamalkannya tanpa sekedar menghafal saja. Ya. Bukan sekedar dihafal saja. Betul-betul dia pahami dan mengamalkan apa yang ada padanya. Ini mereka, para sahabat. Ya, dan orang-orang yang ikuti mereka. Adapun kita, ya, subhanallah, begitu banyak hafalan kita. Sampai kita menghafal 30 juz. Ya, tapi subhanallah. Ya, dia masih isbal, masih merokok, masih pacaran, Bahkan masih ada yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Lulusan pondok tafsir Al-Qur'an keluar dapat ijazah Asyik 30 juz. Afal kutubus sikta. Tapi ketika keluar berdakwah, ternyata menjadi dai, menyuruh kepada kesyirikan, menyembah kuburan, ya, melakukan berbagai bid'ah. Nauzubillah. Tidak memahami apa yang dia hafal. Ya. Sehingga dia tidak beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Naudzubillah. Ya. Ini musibah. Dan ini nampak dan hakikat. Ya betul-betul terjadi. Ya. Orang-orang yang pengapal-pengapal Al-Quran. Begitu banyak sekarang. Tapi tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Ya. Tidak menyentuh hati-hati mereka. Mereka tidak memahami dan tidak meng amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini ya orang-orang yang ada di zaman ini. Mereka jauh dari apa yang betul-betul dijalani oleh para salafus soleh. Selesai perkara yang ketujuh. Kemudian kita masuk ke perkara yang kedelapan. Yang perlu kita perhatikan ketika hendak ingin membaca Al-Quran, atau menghafalnya. Ini yang terakhir. Saminan. Perkara yang kedelapan. Ayah daral muslimun min ijranil Quran. Maka hendaklah seorang muslim waspada. Ya, berhati-hati. Dari menghajar Al-Quran. Ijrani. Ya. Menghajar ini menjauhi Ya. Dan itu akan disebutkan nanti macam-macamnya. Apa saja yang dimaksud dengan menjauhi Al-Quran. Tidak membacanya. Apakah sekedar disimpan dan dia tidak menyentuhnya? Ya. Atau bagaimana? Ya. Jadi hendaklah seorang muslim itu berhati-hati dari menjauhi Al-Quran. Ya, tidak membacanya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya. kulullah Ta'ala Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وقال الرسول Rasul, Ya Rabbi, inna qaumi ittakadu القرآن Qur'ana mahjura. Dan telah berkata seorang Rasul, Ya Robku, sesungguhnya kaumku, mereka telah menjadikan Al-Quran ini mahjuron, sesuatu yang ditinggalkan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya anda kalau kita seorang muslim ya berhati-hati dan menjaga diri kita jangan sampai kita menjauh Quran. Sebagaimana orang-orang di zaman Nabi ini, ya dalam surat Al-Furqan ayat 30 berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan keadaan kaumnya yang mereka diturunkan kepadanya Al-Quran, diturunkan kepadanya Alkitab, tapi mereka menjauhi ya, Al-Quran tersebut, menjauhi Alkitab tersebut. Waqad dakara oh, waqad dukira Ibnu Qayyim rahimahullah anwa'an ya li al Qur'ani minha dan sungguh disebutkan atau Waqad dakara Ibnu Qayyim rahimahullah dan sungguh Ibnu Qayyim menyebutkan ya rahimahullah taala macam-macam menjauhi Al-Qur'an minha diantaranya ya di sini beliau sebutkan ada lima ya perhatikan ini ya jangan sampai kita termasuk dari salah satu dari lima tersebut dari orang-orang yang menjauhi Al-Qur'an al-awwal yang pertama ya ijrah ijrau sama'i wal-iman bihi wal-isga'i ilaih. Meninggalkan, mendengarkan Al-Quran. Ya. Dia tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Tidak pernah menyempatkan dirinya mendengarkan Al-Quran. Wal-iman bihi. Dan dia tidak beriman dengannya. Wal-isga'i ilai Dan dia ya tidak memperhatikan kepada Al-Quran. Dia biarkan saja begitu. Ada Al-Quran di rumahnya. Ya. Ada murattal. Bahkan sekarang Al-Quran. Ya. Mereka tidak dengarkan kecuali nanti ada kematian. Ya. Nanti Al-Quran dibaca. ketika nanti ada orang yang meninggal. Apakah eh, ya, ketiga ingin meninggal atau sudah meninggal. Baru mereka dikatamkan Al-Quran. Ini sekarang. Apalagi kalau sudah di dipandetama. Ya. Mereka sudah tidak membaca Al-Quran. Bahkan mereka lupa. Ini betul-betul menghajar Al-Quran. Mereka tidak mau mendengarkan. Tidak mau beriman dengannya. Dan tidak mau mempedulikan dan memperhatikan kepada Al-Quran. Ini yang pertama. Dan yang kedua. Ya. Ajarul amali bihi menghajar beramal dengannya. Ya, meninggalkan beramal dengannya. Hajar amal bihi. Ya, dia meninggalkan beramal dengannya. wa kufi indah halali wal harami. Dan berhenti di sisi yang halal dan haram. Wa inkara'u wa amanu bihi. Walaupun dia membacanya dan beriman dengannya. Ya. Dia mengimaninya, dia membacanya, tapi dia tidak beramal dengannya. Dia tinggalkan beramal apa yang di dalam Al-Quran. Dan dia tidak berhenti di sisi yang halal dan haram. Ya. Yang halal diharamkan. Yang haram dihalalkan. Naudzubillah. Ya. Nah ini nampak syirik haram. Mereka halalkan. Ya. Bid'ah haram. Mereka halalkan mengatakan ada bid'ah asana. Ya. Demikian padahal mereka ya berubang karena menghafal Al-Qur'an sampai bersurban sampai berjubah. Ya. Mulutnya komat kamit. Tapi mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an. Ini kondisi orang-orang yang menghajar Al-Qur'an walaupun mereka membacanya, menghafalnya dan mengimaninya tapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ini dan berhenti terhadap apa yang Al-Quran alalkan, apa yang Al-Quran haramkan. Wasalis, dan yang ketiga. Ya. Ajru tahkimihi wa tahakimi ilaihi fi din wa furu'i wa ittiqadi annahu la yufidu yakin wa anna adillatahu lafziyah la taksilul ilmi ya la taksiru ilmi ya dia ajarat takimuhu dia meninggalkan berukum ya dengan Al-Qur'an dia tidak menghakimi dan tidak berukum dengan usul-usul agama dan cabang-cabang agama dan keyakinan, ya, akidah. Mereka tidak menjadikan Al-Quran ini, ya, sebagai hukum, sebagai hakim. Bahkan dia mengatakan ini Al-Quran tidak memberikan faedah, ya, tidak memberikan faedah yakin. Ya, Al-Quran ini ketika kita uh, amalkan tidak memberikan keyakinan. Ya, tidak berikan keyakinan kepada kita. Artinya tidak bisa diamalkan. Ya. Bahwa adillahnya ini lafdia. Ya, sekedar lafaz saja. Tidak menyampaikan kepada ilmu. Naudzubillah. Ini menghajar Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang ya aklaniyun kaum filsafat ya dari kalangan معتزلة dan liberis ya yang mereka tidak mau berlukun dengan hukum Al-Quran ya sekuler karena ya. mereka meninggalkan Al-Quran dengan alasan ini Bahkan sebagian orang yang menisbahkan kepada al Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai hukum dalam permasalahan dasar-dasar agama mereka. Cabang-cabang agama mereka dan akidah mereka. Mereka kembali kepada ucapan pulan, pulan, syekh pulan. Ya, pokoknya kata syekh pulan, selesai. Ya, mereka tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Sungguh mereka telah meninggalkan Al-Quran. Mereka telah menghajar Al-Quran. Ya, mereka telah memboikot Al-Quran. Karena berhukum dengan hukum perkataan ulama ya dalam menghukumi agama mereka, pendapat mereka, ya ucapan mereka, ya dan lain sebagainya. Mereka tidak lagi kembali kepada Al-Quran. Naudzubillah. Warabi yang yang keempat. Ajara tad, tadabburu. Ya, atau tadabbaruhu. amuhu, Atau ajaru tadabburihi. Watah, ya, wataf'amihi ma'rifatu ma aradal mutakallimu bihi minhu. Dia menghajar dari mentadaburi, ya, mentadaburi, mentadaburihinya, itu memperhatikannya, ya, dan menjauhi dari memahaminya, dan menjauhi dari mengetahuinya, ya, sesuai apa yang diinginkan, ya, si pembicara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mutakallim bihi yang berbicara dengannya ya dari Al-Quran ini. Itu kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauhi ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau memahami seperti apa yang di ya apa yang ada dalam Al-Quran. Mereka tidak mau ya men, mencermati, mentadaburi, mengayati apa yang di dalam Al-Quran. Ya, mereka tidak mau mengetahui ya sesuai apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah. Mereka meninggalkan memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, wal qamis ya ajru tadabburi al qamis ajru al istisfa'i wa tadawi bihi fi jami' ya amradil qulub wa adwahi fayutlabu syafa'ah ya da'i min ghairi wa yahjaru tadawi bihi wa kullu hadza dhaki fi qali wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakadu hadzal qurana mahjura dia ya meninggalkan Al-Qur'an ya untuk digunakan sebagai obat ya sebagai pengobatan mereka tinggalkan ini. Yang di mana ini untuk mengobati semua penyakit-penyakit hati. Ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Ya. Maka uh, maka dia meminta maka dia meninggalkan meminta mengobati penyakit-penyakit ya dari selainnya dan meninggalkan ya dijadikan Al-Qur'an ini sebagai pengobatan dengannya. Ya. Dan semua ini masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Rasul, "Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjurat, sesuatu yang ditinggalkan." Subhanallah. Ya, lihatlah ketika kita sakit kepala, Ya. Ketika kita lagi gelisah. Ya. Ketika kita sedang uh, gunda gulana. Kita kembalinya kemana? Kembalinya kemana? Ya, ah, settingan dulu dah. Ya. Buka dulu Facebook, buka dulu ini. Tidak lagi kembali kepada Al-Quran. Ya. Tidak membaca Al-Quran. Mentadaburinya, mencermatinya, menghayatinya. Menjadikan obat bagi hati-hati yang sakit. Ya. Ketika lagi sakit hati, asat, dengki, mereka tidak kembali kepada Al-Quran. Membacanya. Ya. Sehingga jadilah Al-Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Wa inkana ba'dul ajri a'wanu min ba'di dan sesungguhnya sebagian ya pemboikot, pemboikotan ya paling mudah bagi sebagian inta maksud min kalam rahimahullah selesai dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehingga barakallahu fikum ya ini lapan perkara yang perlu kita perhatikan ya dan apa yang disebutkan oleh beliau Allah taala betul-betul sangat ya bermanfaat bagi kita ya terutama pada poin yang terakhir ini dan poin yang ketujuh ya penting untuk kita mengamalkan isi Al-Quran dan tidak menjauhi Al-Quran ya sehingga beliau melanjutkan Asyurullah Ta'ala wahada ya wa yus lil qari Al-Quran adabu wa umur ya yang tak yang tasiluha wa iya ini yang disyariatkan bagi pembaca Al-Quran adab-adab dan perkara-perkara yang ya dia harus mematuhinya, mengikutinya atau mentaatinya. Ya. Dan dia ya adab-adab dan perkara-perkara yang harus diperhatikan yang disyariatkan bagi pembaca. Tadi sebelum membaca, sekarang ketiga membaca. Ya. Di, bisa diperhatikan. Tadi perkara-perkara sebelum membaca. Ini perlu kita perhatikan. Ada delapan. Ya. Kemudian uh, perkara yang yang disyariatkan bagi pembaca. Ya, bagi pembaca Al-Qur'an. Adab-adabnya. Ya. Jadi bagi pembaca Al-Qur'an ini dia harus memiliki adab dan perkara-perkara yang harus dia patuhi, yang harus dia penuhi, ya, yang harus dia taati. Ya, ini bagi pembacanya. Bagi pembaca Al-Quran harus memiliki adab-adab. Ya, dari perkara-perkara yang harus diperhatikan sebelum membaca. Sekarang adab-adab dan perkara-perkara yang perlu diperhatikan, yang harus ditaati, dipenuhi. Ya, bagi pembaca Al-Quran. Ya, berarti orangnya ini. Ya, orang yang membaca Al-Quran. awalan yang pertama ayakuna alu kiraati kitabullah ala akmalil hal. Maka hendaklah keadaan orang yang membaca kitabullah di atas kesempurnaan keadaan. Ya. Sempurna keadaannya. Ya. Mutatahiran, muta, ya, mutana, mutanadifan, iktiraman li adal kitabillahi kitab li adi kitabil asis dalam keadaan dirinya ini dalam keadaan suci ya yang bersih ya dan menghormati memuliakan bagi kitab yang mulia ini ya dia betul-betul dalam keadaan suci bersih dan betul-betul penghormatan ya kemuliaan kepada Al-Qur'an. Ini yang dimaksudkan. Ya, keadaan kita dalam baca Al-Qur'an betul-betul dalam keadaan sempurna keadaan kita. Ya, dalam keadaan suci, bersih, dan keadaan betul-betul siap untuk memuliakan Al-Qur'an ini. Ya. Wa halil kiraati musta'abu. Dan dalam keadaan suci membaca Al-Qur'an ini musta'ab ya hukumnya musta'ab Ya, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwuduk membaca Al-Qur'an. Wala ba'as fikiratul Qur'an li muhdis dan tidak apa-apa ya membaca Al-Qur'an dalam keadaan muhdis, dalam keadaan berhadas, yaitu hadas asghar. Ya, tidak berwuduk. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qama marra min nawmihi faghsala wajhahu ya wa ta'ala asyara ayat min akhir Ali Imran wala yatawadda ya membaca ya perhatikan jadi membaca Al-Quran itu dalam keadaan mukhlis boleh dalam keadaan tidak berwudu boleh ya karena sesungguhnya Nabi SAW pernah berdiri ya pernah berdiri dari artinya bangun dari tidurnya dia mencuci wajahnya dan membaca 10 ayat dari akhir surat Al Imran dalam keadaan dia tidak berwudu ya wa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu kana fi qabi wa hum yaqra'una Qur'an pada Fadaba hajati sumaraja wa yaqra Quran. sudah pernah Umar Ibn Khattab dia berada di eh, di satu kaum. Ya, dalam keadaan mereka membaca Al-Quran. Kemudian Umar Ibn Khattab pergi mel, apa, membuang hajatnya. Ya, kemudian kembali ya dalam keadaan dia tidak berwudu. Kemudian dia membaca Al-Quran. Faqala lahu rajul ya amirul mu'minin. Maka berkata seseorang, wahai amirul mu'minin. Ya. Antakra Qur'an walasta alal wudu. Apakah engkau membaca Al-Quran dalam keadaan engkau tidak ya uh, tidak berwudu? Faqala lahu Umar ma'attaka bihada. Ya. A, a musal, mus, musail, musailamah akrajal malik fi Maka Umar berkata kepadanya, ya siapa yang mempetuakan engkau seperti ini. Ya, apakah musai, musai lama? Ya, artinya ini boleh. Ya, ini yang dipahami oleh Umar Ibnu Khattab. Ya, jadi sampai di sini insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan Iya dari kitab ini. Barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan para pendengar sekalian. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhana rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala warahmatullahi wabarakatuh.